Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih mengenai daripada an-nasikh wa mansukh. Namun kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya Naam kalau seandainya sebuah dalil yang dohirnya ta'arud bertentangan kemudian tidak memungkinkan untuk dijamak atau sinkronkan maka baru nanti cek apakah ada nasikhnya ataukah tidak ngam namun apabila tidak bisa nah atau tidak istilahnya barakallahu fikum tidak ada nasikh di situ maka dicek lagi nah barakallahu fikum masuk dalam tarjih tarjih itu mana di antara keduanya yang lebih kuat. Paham ya? Yang lebih kuat pendapatnya. Nah, mengenai dua dalil yang seakan-akan dohirnya tanakut atau bertentangan. Nah, sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Wa ala hadza itu ya. Nah, benar. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wa ala hadza fanaqul maka berdasarkan penjelasan ini kita katakan aswabu annahu yajuzu nashul Qur'an bis sunnah idza sahhat 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang sahih yang benar diperbolehkan menghapus dalil dari Al-Qur'an dengan as-sunnah apabila as-sunnah tersebut benar-benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'anna naskha mahalluhu al-hukm. Karena yang namanya penghapusan itu tempatnya adalah hukum. Jadi yang jadikan hukum itu yang setelah dihapus itu tadi. Adapun yang sebelum dihapus, ya hukumnya berlaku pada sebelumnya. Paham ya? Adapun setelah dihapus, nah penghapusnya itu nasikhnya itulah yang jadikan hukum. Wal hukmu yasbutu bil Qur'an was sunnah. Sedangkan hukum itu sendiri, na'am barakallahu fikum tetap dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, sebuah hukum eh, barakallahu fikum itu ditetapkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa idza sahhat 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam nasakhat. Kalau seandainya Nam as-sunnah tersebut benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maksud hadis benar sahih datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nasakhat maka na barakallahu fikum bisa menghapuskan. Bisa men na menasakh itu menghapuskan. Wa ma'a hadza fa innana la nahfadhu illa misalan wahidan. Bersamaan dengan ini, kaidah ini yang sudah kami sebutkan, kami pun tidak menghafal, tidak menghafal, tidak mengetahui kecuali satu contoh saja. Fi qouli ta'ala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Perhatikan baik-baik dalam ayat tersebut. Hadza fi dzakaraini ini berkaitan masalah dua Nah barakallahu fikum orang laki-laki ya'tiyanil fahisyah. Nah barakallahu fikum Nah dua orang laki-laki mereka berdua mendatangi fahisyah yaitu perbuatan keji. Ya kalau laki-laki ya berarti namanya liwat homoseksual. Paham ya? Laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Berarti ini ganjil. Istilahnya ganjil namanya ya. Karena aslinya kalau kalau laki-laki ya dengan perempuan istilahnya gitu. Normalnya gitu ya. Kita lihat di sini. Hadza fi dzakaraini ya'tiyanil fahisyah. Ini berkaitan masalah dua orang laki-laki yang na'am barakallahu fikum mendatangi fahisyah kekejian, perbuatan keji. Fima bainahuma di antara keduanya wa huwal liwat. Ya, wa al-liwat. Dalam bahasa Arab al-liwat. Naam. Jadi perbuatannya adalah perbuatan liwat, orang namanya luti. Orang namanya apa? Luti itu dalam bahasa Arab seperti itu barakallahu fikum. Amarallahu an nu'diyahuma Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar memberikan gangguan kepada keduanya. Wa annahuma idza taba dan bahwasanya apabila kedua-duanya, dua orang laki-laki tadi apabila taubat wa aslaha dan kedua-duanya pun memperbaiki keberadaan dan keadaannya fa innana nu'rid anhuma. Kami pun masih berpaling dari keduanya. Summa ja'atis sunnah. Ya, perhatikan baik-baik ini kemudian datanglah dalam as-sunnah. Awal mulanya cuma tuh mengganggu tok, diganggu, dibikin enggak tenang intinya gitu. Awal mulanya dulu. Nah, kemudian datang dalam sunnah man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumin lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Perhatikan baik-baik ini belajar ilmu nahwu, perhatikan. Barang siapa yang kalian menjumpai nah, seseorang dia melakukan amalan kaum Lut, itu amalan amalan liwat tadi, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Bunuhlah fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Wah, ini bagaimana? <laughs> Ketemu ini bukan ilmu nahwu ya, ini lain lagi ya. Nah, fa'il itu pelakunya. Maf'ul bih itu berarti yang di na barakallahu fi yang diajak. Paham ya? Jadi fa'il itu pelakunya, nah maf'ulnya itu berarti yang diajak. Kan dua orang. Paham maksudnya ya? Enggak usah disyarah panjang lebar, paham maksudnya? Fa'ilnya paham, maf'ul bihnya paham? Paham belum? Kalau paham enggak dipanjang lebar lagi, kalau belum paham dipahamkan anda paham enggak, Ihsan? Fa'ilnya mana, maf'ul bih mana? Fa'ilnya berarti apa? Hah? Yang ngajak, jadi pelakunya. Maf'ul bih yang diajak ya, berarti yang ter, yang korbannya intinya gitu aja ya. Jadi pelakunya sama korbannya. Dua-duanya apa? Dibunuh. Berarti menghapuskan orang ayat yang sebelumnya. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat ya mungkin kalau orang nggak paham apa ini fa'il maf'ul Beok suruh bunuh ini. Ya fa'il itu pelaku tadi, pelaku liwat tadi, maf'ul Be itu korbannya. Paham maksudnya ya? Paham Rahman? Ya, wa. kita lihat. Lakin hadzal haditsa ah, la yatahaqqaq fihi syartul ladzi qulna. Akan tapi hadis ini pun tidak apa tidak terwujudkan syarat di dalamnya sebagaimana yang aku ucapkan. Wa huwa sahih itu sahih. Maksudnya hadis ini pun belum tentu sahih maksudnya itu ya. Naam tidak terwujudkan apa yang kami sebutkan itu sahih. Kan tadi syaratnya apa? Kalau seandainya ada hadis yang sahih, benar-benar datang dari Rasulullah, itu bisalah menghapuskan ayat yang nah barakallahu dari Al-Qur'an. Kalau sahih. Nah, ini kata beliau, akan tetapi kami sendiri pun apa? belum menjumpai atau bahwasan hadis ini belum terwujudkan syarat sahihnya. Illa anna hadzal haditsa ta'ayyada bi amal sahabah radhiyallahu anhum. Namun hanya saja hadis ini dikuatkan dengan perbuatan sahabah radhiyallahu anhum. Qad ajma'a as-sahabatu ala qatlil fa'il wa maf'ul bih. Ala qatlil fa'il wal maf'ul bih. Sungguh para sahabat telah ijma' sepakat semuanya. Bahwasanya apa? Bahwasanya pelakunya dan korbannya dua-duanya dibunuh. Lakin ikhtalafu kaifa yakunul qatl ini. Akan tapi mereka berselisih pendapat memang benar pelaku dan korbannya dibunuh, tapi bagaimana membunuhnya itu loh. Eh, membunuhnya bagaimana? Dibunuh pakai pedang, pakai tembak, atau pakai digantung lehernya, atau di, di, di, dibawa ke gunung kemudian didorong biar jatuh ke jatuh dari gunung itu atau bagaimana? Itu khilaf. Nah ya, cara membunuhnya khilaf. Cuman para sahabat sepakat ijma membunuh pelaku dan korbannya dibunuh. Cuman cara membunuhnya bagaimana itu khilaf. Paham belum? Cara bunuhnya khilaf, ada perselisihan. Kita lihat. Kama naqala dzalika Ibnu Taimiyah wa sebagaimana na'am hal tersebut dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah wa ghairuh dan yang lainnya. Intinya untuk masalah cara membunuhnya itu diperselisihkan para ulama. Adapun hukumnya membunuh, dibunuh pelaku dan korbannya itu ijma'. Mafhum? Nah, mafhum salah ya? Eh, seperti itu. Barakallahu fikum kita lihat di sini Wa rahimahullah dan ucapan beliau rahimahullah Al-Imam Al-Amriti, ingat-ingat ya, pantun puisi yang kita baca ini yaitu Natmil Waraqat itu dikarang disusun oleh Naam barakallahu fikum Naam Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Adapun yang dijadikan pantun yang semula sebelum jadi pantun milik siapa? Pak Jari? Sebelum jadi pantun, Warokatnya punya siapa? Warokatnya? Al-Imam Abdul Ma'ali, Imamul Haramain Al-Juwaini. Paham ya? Jadi warokatnya itu ini kan pantun warokat. Nah, warokatnya itu sendiri ada gitu loh. Kitab warokatnya itu ada bentuknya bukan pantun. Dibikinlah pantun oleh siapa? Oleh Al-Imam Amriti ini. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum sehingga dikenal dengan Nadmil Warokot. Adapun warokotnya punya Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Imamul Haramain Abdul Ma'ali Naam al juwayni Kita lihat. Naam bal aksuhu sawabu ay anna naskha sunnah bil kitab wa sawab. Kata beliau, bahkan penghapusan as-sunnah dengan al-kitab maksudnya as-sunnah hadis itu dihapus dengan Al-Qur'an itu yang benar. Apa maksudnya ya? Waswabu anna naskha yakunu bil Qur'an bis sunnah. Namun yang benar, penghapusan itu bisa terjadi dengan Al-Qur'an dan dengan As-Sunnah. Maksudnya ada ayat dalam Al-Qur'an dihapus dengan as-sunnah kalau as-sunnahnya sahihah. Paham ya? Ada juga nah barakallahu fikum as-sunnah dihapus dengan Al-Qur'an. sama seperti itu ya? Naam. Nah barakallahu fikum ba'dihima ma'abad maksudnya kata beliau waswabu anna naskha yakunu bil Qur'ani wa bis sunnah ba'dihima ma'abad Pendapat yang sahih Bahwasannya penghapusan itu bisa terjadi dengan Al-Qur'an dan juga dengan As-Sunnah. Sebagian keduanya bersama sebagian yang lainnya. Maksudnya dibolak-balik itu pada asalnya sahih, boleh dua-duanya. As-Sunnah dihapus dengan Al-Qur'an juga boleh. ya? Al-Qur'an dihapus dengan As-Sunnah juga boleh, tapi syaratnya sunnahnya harus sahih Paham ya? Nah, seperti itu. Lakin disyaratu fis sunnah antasihha ilan nabi saw. Tapi disyaratkan untuk as-sunnah atau hadis yang menghapuskan ayat tersebut, syarat hadisnya harus sahih sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diperhatikan, tidak setiap hadis yang disandarkan kepada Rasulullah itu dikatakan sahih. Paham ya? Karena apa? Bisa jadi na'am barakallahu fikum dhaif palsu. Paham ya? Karena apa? Karena itu hanya dihukumi marfu'. Marfu' itu intinya sampai kepada Rasulullah. Perkara sahih atau tidak itu bukan jaminan. Tapi kalau hadis sahih pasti marfu'. Ingat-ingat ya. Jadi kullu marfu'in nah na'am barakallahu fikum la yastalzim an yakuna sahihan. Wa kullu sahihin marfu'un. Paham belum? Setiap hadis yang marfu' itu tidak bisa dipastikan sahih. Ada yang sahih ada enggak? Intinya tuh qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu' enggak? Marfu'. Antum ngomong gitu sudah marfu'. Hadisnya perkara palsu atau dhaif atau enggak ada asalnya enggak ada urusan. Paham ya? Maksudnya hukumnya marfu itu intinya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan ada bayangan setiap marfu itu mesti sahih enggak. Setiap sahih pasti marfu itu benar. Karena sahih syaratnya apa? Harus bersambung sanatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kaidahnya apa tadi kaidahnya? Apa kaidahnya tadi? Setiap marfu sahih atau setiap sahih marfu? Nah, adapun Marfo belum tentu. Nah, itu kaidahnya ya kan ya. Ewa wa kullu apa? Kata Imam Al-Baiquni wa ma udhifa Nah, itu intinya. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma tabi'in huwal maqtu'u. Jadi intinya antum sandarkan Rasulullah atau semata-mata menyandarkan qala qala Rasulullah marfu' enggak? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya bagaimana? Maudhu palsu. Tapi marfu itu loh. Paham maksud antum ya? Paham ya maksudnya ya? Paham? Ya na'am barakallahu fikum. Jadi setiap hadis sahih pasti apa? Marfu. Dan setiap marfu belum tentu sahih. Mahfum salah ya? Kita lanjutkan barakallahu fikum. Tsumma qala rahimahullah kemudian berkata rahimahullah al-Imam Al-Amriti rahimahullah wa dzu tawaturin bi mislihi nusikh wa ghairuhu bi ghairihi falyantasikh. Ini masih berkaitan masalah apa? Masalah nam an-nasikh wa mansukh. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya terkadang katanya na'am barakallahu fikum yang mutawatir, hadis mutawatir itu bisa menghapus hadis yang mutawatir. mam ya? Kemudian hadis ahad itu bisa dihapus dengan yang mutawatir gitu loh. Ini sebenarnya bikin orang rumit saja aslinya. Paham ya? Aslinya tuh nggak ada pembagian mutawatir ahad tuh nggak ada aslinya ya. Awal mula pembagian hadis tuh nggak ada. Ini muncul belakangan dari kalangan ahlu bidah wa dalal, dari kalangan ahlu kalam, nah dari kalangan ikhwan muflisin, mereka seperti itu keadaannya. Nah, berupaya untuk bagaimana caranya menolak hadis yang sahih. Itu kan hadis yang ahad itu katanya. Hadis ahad enggak terima. Kita mencari yang mutawatir katanya. Mencari yang mutawatir. Padahal hadis innamal a'malu binniyat mutawatir atau ahad? Eh, ahad. Ya enggak? Ahad. Enggak ada yang sahih kecuali dari jalurnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun mereka baca sana kemari. Paham ya? Kalau seandainya mereka tidak menerima khabar ahad, ada orang adzan ketika puasa Ramadan, ada orang adzan. Ada baru satu orang yang adzan. Tapi adzannya memang adzan terpercaya. Dia enggak boleh buka dulu. Nunggu orang banyak adzan dulu baru buka puasa. Karena apa? Kalau satu ahad, ya enggak. Mutawatir itu ya ada dulu sebanyak orang baru buka. Itu bantahannya bagi orang-orang sebagian HTI, sebut Tahrir dan semisalnya mereka seperti itu, menolak hadis ahad. Ahlu sunnah bagaimana? Hadis itu walaupun ahad atau mutawatir selama sahih hujjah. Itu khulasahnya intinya ke situ. Ahad atau mutawatir selama hadisnya sahih apa? Hujjah. Nah, sebagai hujjah kita lihat sini. Kalau Syekh Muhammad bin Salim al rahimahullah Qauluhu wa ghairuhu yakni ghairul mutawatir. Dan selain hadis mutawatir, wa qauluhu bi ghairihi yakni bi ghair mutawatir. Nah, maksudnya dengan yang selain mutawatir. Maksudnya yang mutawatir dihapus dengan yang mutawatir, yang selain mutawatir dihapusnya pun juga dengan yang selain mutawatir itu. Seakan-akan seperti itu kita lihat. Afadan al-muallif rahimahullah fi hadzal bait. Al-muallif rahimahullah memberikan faedah kepada kita semuanya di dalam pantun ini annahu yajuzun naskhul mutawatir bil mutawatir bahwasannya diperbolehkan menghapus enam dalil yang mutawatir dengan mutawatir juga. Ingat-ingat yang mutawatir itu bisa dikatakan karena banyak yang meriwayatkan eh, dari segerombolan atau sekumpulan para sahabat yang mereka bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk berdusta. Enam. Wanasul ahad bil mutawatir dan boleh juga menghapuskan hadis ahad dengan yang mutawatir. Wajudun nasul ahad bil ahad dan juga boleh menghapuskan hadis yang ahad dengan yang ahad. Ini kan akhirnya bikin orang harus berpikir ulang kan? Nah, barakallahu fikum. Apa itu ahad? Apa itu mutawatir? Kita globalkan aja mutawatir yang banyak meriwayatkan. Ya, banyak orang yang meriwayatkan. Nah, matmut ahad itu satu orang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. la yajuzu nasl mutawatir bil ahad dan tidak diperbolehkan menghapus yang mutawatir dengan yang ahad. Nah, karena ahad tingkatnya rendah. Eh, menurut pembagian ini ya li'annahu ala li'annahu ala kalamil muallif la yajuzu an yakuna nasikh ad'af dikarenakan berdasarkan ucapan muallif yaitu al-Imam Al-Amriti tidak diperbolehkan yang namanya penghapus itu lebih lebih apa? lebih lemah enggak boleh. Upayakan yang menghapus itu lebih tinggi kedudukannya. Mutawatir menghapuskan ahad itu bisa. Tapi kalau na barakallahu fikum na mutawatir dihapus oleh ahad enggak bisa karena ahad itu lemah. Paham Jadi mutawatir dan ahad itu mana yang tinggi? Mutawatir. Mutawatir. Jadi berdasarkan pendapat di sini, nah barakallahu fikum, boleh enggak kita menghapus yang mutawatir dengan ahad? Boleh enggak? Menghapus yang mutawatir dengan yang ahad? Enggak boleh karena ahad lemah. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa ma'lumun dan perkara sudah diketahui anal ahada ad'afu minal, minal mutawatir. Bahwasanya hadis ahad itu lebih lemah kedudukannya daripada mutawatir. Lakinna fi kalamihi nadharan akan tetapi ucapan beliau perlu dicek ulang. Perlu diteliti lagi. Waswabu annal madara 'ala sihhah. Intinya ini. Ujung-ujungnya ke sini al-sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang sahih bahwasanya al-madar perputaran semuanya itu intinya kembali ke sahih atau tidak itu. Yang mutawatir itu sahih enggak itu loh. Yang sahih yang apa? Yang ahad sahih enggak itu intinya ke situ. Kalau sahih ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan kalau sahih. Jadi intinya bagaimana sih masalah mutawatir dan ahad ini intinya bagaimana intinya? Masalah mutawatir dan ahad intinya bagaimana intinya? Hujah bukan? Ayo itu itu aja. Simple. Hujah kalau sahih itu aja. Nah, itu. nggak usah panjang lebar biar kepala tidak pusing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kita tutup yang terakhir ini karena ada tandanya itu ya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, "Waqtara qaumun naskha ma tawatara bi ghairihi wa 'aksuhu hatman yura." Dan ada sekelompok kaum yang memilih nah barakallahu fikum bisa jadi yang namanya mutawatir itu dihapus dengan yang lainnya dan sebaliknya yang ahad dihapus dengan yang lainnya. Hatsman dalam artian perkara yang bisa dikatakan apa? Naam dipastikan. Naam dipastikan seperti itu. Kita lihat. Qauluhu bi ghairi yakni bi ghairil mutawatir. Yang mutawatir dihapus dengan selain mutawatir itu perkara yang bisa dipastikan. Yakni yunsakhul mutawatir bil ahad. Ini pendapat kaum ya. Nah, bahwasanya apa? Naam hadis yang mutawatir bisa dihapus dengan apa? Bisa dihapus dengan yang ahad. Wa qawluhu wa aksuhu hatman yura aksuhu ay nasrul ahad bil mutawatir. Ya. sebaliknya berarti apa? Hadis ahad bisa bisa juga dihapus dengan yang mutawatir. Wa qawluhu hatman yura yakni annahu yatahattamul qaul bih. Maksudnya bisa dipastikan ucapannya itu seperti itu. apa maksudnya ya? Jadi kesimpulannya bagaimana masalah nasuh mansuh yang mutawatir ahad ini intinya bagaimana intinya? Ahmad. Intinya bagaimana intinya? Bebas.